Jadi yang kedua adalah bertanya kepada para ulama. Lihat bagaimana contoh para tabi'in ketika muncul sesuatu di zaman mereka, tanya dulu ke sahabat. Sudah saya sebutkan tadi contohnya ketika muncul si Ma'bad al-Juhani di kota Basrah membawa pemikiran bahwasannya takdir itu tidak ada. Maka Yahya bin Ya'ma dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari pun pergilah ya, ke Mekah sambil haji ya, sambil Umrah dan tujuan utama mereka ingin bertemu dengan para sahabat mempertanyakan tentang masalah itu maka mereka pun datanglah dan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu arba dan mempertanyakan tentang masalah seperti itu ini penting pak iya <clears throat> sebab para ulama itu ya akhi lebih dalam ya, pemahamannya, lebih jauh pandangannya dan lebih masya Allah ya teliti di dalam memberikan kepada kita solusi. Nah ini akal Islam. Namun yang harus dihindari yang pertama, jangan sampai salah memilih ulama. Ya, dengan cara menganggap ulama ternyata bukan ulama. Ini sebuah kesalahan yang fatal. Ya, biasanya orang seperti ini mengulamakan orang yang bukan ulama karena mengikuti hawa nafsu. Saya berikan contoh aja. Ya orang-orang yang doyan bom bunuh diri itu ya. Yang jadi rujukan apa? Siapa ulama kamu? Ulama kami Usama bin Laden. Allah benar, Pak. Saya masih ingat sekitar beberapa tahun yang lalu setelah saya membuat kajian di Al-Azhar Pondokopi itu yang berjudul tentang masalah uh, bom bunuh diri. Setelah kajian ada pemuda tinggi besar, ya, dia ngajak debat sama saya. Saya mau debat sama Ustaz. Ya silahkan kata saya. Di belakang masjid saya berdua sama dia aja. Dia bilang, ya saya tidak setuju dengan antum. Antum katakan bom bunuh diri itu bukan jihad. Kata saya ya, kamu tidak tidak dengar kajian saya tadi. Saya bawa, bawakan pendapat-pendapat ulama kan? Saya bawakan pendapat Syekh bin Bas, Syekh Uthaymin, Syekh Fauzan dan para ulama di dunia. Apa jawab dia? Saya juga punya ulama. Siapa ulama kamu? sama bin Laden. Wah. kok jidat saya. Usama bin Laden bukan ulama. Iya. Ini orang sekolah pun juga nggak lulus. Tapi kadang ada semangat jihad yang sangat tinggi. Yang kemudian dia memang juga punya duit karena bin Laden itu konglomerat paling kaya di, di, di Saudi ya. Itu masya Allah. Akhirnya yang diulamakan yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat mereka. Wah ini bahaya pak kalau sudah mengulamakan orang yang bukan ulama dan tidak berhak untuk menjadi ulama ini yang sangat berbahaya iya sebab kalau sudah mengulamakan orang yang bukan ulama dia akan ikuti fatwanya dan dianggap itu sebagai sebuah kebenaran justru dia menganggap wah itu apa siapa itu Syekh bin Bas penjilat itu Syekh Uthaymin dituduh penjilat katanya itu ulama haid dan nifas iya yeah La haula wa la quwata illa billah Ini sikap yang sangat berbahaya Yang pertama apa? Mengulamakan orang yang bukan ulama Yang kedua Menghina para ulama dan tidak menghormati mereka Kenapa? Karena ternyata ulama itu tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu dia Tidak sesuai dengan pendapat dia Karena pendapat dia berdasarkan kepada semangat Sedangkan ulama berpendapat dengan apa? Ilmu. Dan seringkali banyak di zaman sekarang para pemuda yang sedang dibakar semangat, Pak, semangat. Ternyata fatwa ulama tidak sesuai dengan semangat mereka. Oh, langsung dicemoohkannya ulama itu. Wah, apa itu? Iya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sebuah contoh misalnya dahulu ketika Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimahullah terjadi kejadian di di mana di Palestina di mana kaum muslimin betul-betul dibunuhi di ini Syekh Albani rahimahullah berfatwa lebih baik mereka-mereka yang di Palestina yang tidak punya kemampuan itu hijrah saja. Wah, itu habis Syekh Albani. Ya. Habis-habisin kak dianggapnya menggembosi, dianggapnya dan yang lain-lain. Padahal fatwa Syekh bin Bas pun juga demikian sama. Ya, mereka berbicara dengan ilmu, bukan dengan hawa hawa nafsu dan punya hujah. Tapi itulah ketika semangat pembara Semangat inilah yang meluluh lantakan keilmuan seorang hamba Tidak melihat dengan keilmuan akan tetapi dengan apa? Dengan semangat dan semangat Makanya Syekh Uthaymin jauh-jauh hari Waktu beliau masih hidup Selalu mengingatkan Al-awatif al awasif hanya sebatas semangat itu bagaikan angin ribut hati-hati ya itu bisa memporak-porandakan ya akal Islam azakumullah minta bimbingan para ulama Pak minta minta tanya ya bagaimana kami harus bersikap bagaimana di zaman sekarang banyak maaf ya Pak penuntut ilmu itu ulamanya WhatsApp Google dan yang lainnya Facebook kalau ada di share di Facebook atau di WhatsApp wah sesuatu yang membuat pembakar hati dan kesal kita pun juga merasa kesal dan yang lainnya di share nggak pernah berpikir saya mau tanya dulu ke Ustadz kira-kira ini boleh nggak saya share nggak pernah kita berpikir seperti itu kan Kenapa? Karena kita sudah terbakar dulu hati kita kalau sudah terbakar hati kita, yang kita pikirkan satu, saya ingin kasih tahu yang lain. Tidak pernah terpikir gimana sebetulnya dalam mensikapi hal seperti ini. Coba tanyakan kepada al-asatidah yang Masya Allah kuat keilmuan mereka. Supaya kita tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah si, sikap di ahli Islam. Makanya kata para para ulama seperti Syekh Utsaimin betapa pentingnya para pemuda di zaman ini untuk mereka dibimbing oleh para ulama. Berbahaya ketika para pemuda tidak dibimbing oleh ulama. Iya. Mereka akan melakukan sebuah apa, namanya reaksi-reaksi dan aksi-aksi yang terkadang bisa merugikan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Akhwat Islam, azakumullah wa Kemudian yang ketiga, apa sikap yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah menempa kesabaran. Dan menempa kesabaran itu tak mudah, Pak, karena sabar itu berat. Makanya Rasulullah SAW memberikan perumpamaan sabar itu seperti apa? Seperti sinar matahari. Kata Rasulullah wasabru diyaun dan sabar itu seperti sinar matahari sinar matahari manfaat tidak pak? Manfaat banget. Cuman kalau antum dijemur dibuat ke sinar matahari enak nggak pak? Aduh, enak banget. Ya. Manfaat ya betul, tapi kalau dijemur nggak kuat. Ya, banyak orang yang tidak kuat ya akhi. Menempa kesabaran itu tak mudah. Sabar itu indah didengar di, hati, di, di telinga pak Indah Kalau antum mendengar ada orang Masya Allah si Fulan sabar banget ya Indah rasanya Tapi ternyata untuk melakukannya tak mudah Banyak orang selalu berkata Sampai kapan kita bersabar? Pernah dengar itu? Ya Sampai kapan kita bersabar? Gak bisa La ilaha illallah Ketika Rasulullah bersabda Inna satakunu asarah. Sesungguhnya akan muncul nanti al-atharah. Siapa itu? Itu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hatta talqauni ala haud. Sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Berarti sabar, sampai sabar, sabar sampai kapan? Sampai mati sampai mati. Tapi banyak pemuda yang begitu semangat berkata apa? Sampai kapan kita sabar? Allah ilaha illallah. Dia tidak beriman bahwasanya Allah berfirman, inna ia kurang beriman akan firman Allah, Inna ma'as ma'asabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang yang bersabar, Pak. Ya. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan kesabaran itu pasti memberikan hasil, Pak, memberikan hasil. Sebaliknya tidak sabar tidak akan memberikan hasil kecuali kerugian. Allah, saya katakan demi Allah, ini ya mujarab kenyataan. Orang-orang yang sabar selalu diberikan pertolongan oleh Allah. Contoh yang pertama orang-orang yang bersabar dan diberikan pertolongan Allah siapa? Nabi Musa dan Banu Israel menghadapi Fir'aun Ketika Fir'aun memberikan keputusan untuk membunuhi anak-anak Setahun ini laki-laki, setahun depan anak perempuan Apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru إن الأرض لله yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin berkatalah Musa kepada kaumnya hai kaumku bersabarlah kalian menghadapi Firaun yang kejam seperti ini sesungguhnya Allah, bumi itu milik Allah yang Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa insyaallah maka Bani Israel pun bersabar bersabar maka Allah berfirman apa Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang baik itu kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وما وقومه وما كانوا يعرشون dan kami pun hancurkan Firaun dan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka telah bangun. Subhanallah dari kesabaran ternyata diberikan oleh apa? Kemenangan. Kemenangan. Kemenangan. Iya. Lihat kesabaran Imam Ahmad menghadapi siapa? Khalifah yang punya pemikiran menyesatkan. Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Bahkan Imam Ahmad disiksa dua tahun namanya. Hanya untuk disuruh dan dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk tapi Imam Ahmad tidak mau. Banyak ulama dibunuhi di zaman itu. Bahkan sampai-sampai Imam Syafi'i pun lari ke Mesir. Iya. Banyak ulama yang tangkapi, dipaksa ahlu sunnah untuk meyakini keyakinan Mu'tazilah dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad pun kemudian ditangkap dan diseret ke penjara. Ketika dia hendak dibawa ya ke ruang eksekusi dan beliau akan disiksa tiba-tiba ada seorang pencuri memegang tangan Imam Ahmad dan berkata hai hey, kamu kamu kenal saya kata Imam Ahmad siapa kamu saya tidak kenal saya Abul Haitham saya perampok nomor satu di negeri ini dan saya sabar disiksa selama 16 tahun untuk merampok maka kamu bersabarlah di atas agamamu Kata Imam Ahmad apa? Ini yang membuat saya semakin kuat. Ya. Beliau dua tahun lamanya disiksa, dicambuk, dicambuk, dicambuk. Untuk hanya untuk mengatakan Al-Quran makhluk, tetap Imam Ahmad gak mau. Ketika ada seorang muridnya berkata, Ya Aba Abdullah, kenapa apa sih ucapkan? Apa sih susahnya kamu ucapkan Al-Quran makhluk dah? Kamu akan kamu akan diselamatkan. Kata Imam Ahmad, keluar kamu, coba lihat di luar ada siapa dia pun keluar ternyata ribuan orang sudah menunggu jawaban Imam Ahmad siap-siap mau dicatat kata Imam Ahmad kalau aku katakan Al-Quran makhluk berapa banyak orang yang akan tersesat gara-gara aku tidak demi Allah setelah dua tahun lamanya Khalifah Al-Mu'tasim Billah pun meninggal dunia dalam keadaan diberikan penyakit yang mengerikan sekali akibat daripada menyiksa Imam Ahmad bin Ambal digantikan oleh adiknya yang bernama al wasif Billah. Di zaman al wasif terjadi apa debat antara ulama Mu'tazilah dengan ulama Ahlussunnah. Ya. Di mana intinya adalah ulama Ahlussunnah berkata kepada pentolan Mu'tazilah ini, "Yang kamu serukan ini, apakah diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali?" Kata dia, "Tidak." Kata ulama Ahlussunnah ini, "Subhanallah, yang Rasulullah dan para sahabatnya tidak ketahui kamu ketahui? Iya. Apa kata dia? Coba ulangi lagi. Yang kamu dakwakan itu bahwa Al-Quran makhluk dan yang lainnya Apakah diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Tahu Kata ulama ini Apakah mereka mendakwakannya? Tidak Subhanallah sesuatu yang tidak dakwakan oleh mereka kamu dakwakan Mendengar itu Al-Wasik Billah langsung tutup mulut, pergi dia ke kamarnya dan berkata, benar orang ini. Sesuatu yang tidak dakwakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kenapa saya harus dakwakan? Ya. Akhirnya ia berkata, lepaskan semua yang ada di penjara. Termasuk Imam Ahmad pun kemudian dilepaskan. Badannya sudah remuk, bayangkan dua tahun disambukin terus. Ya. Sesampainya di rumah Imam Ahmad berkumpullah para fukuha Baghdad tahu para fukuha Baghdad ilmunya lebih dari doktor zaman sekarang pak apa kata mereka ya Aba Abdullah inna hadzal amr qad tafaqam ini perkara sudah terlalu berat hai Aba Abdullah ayo kita memberontak kita ganti si al wasik itu apa kata Imam Ahmad ad-dima ad-dima jangan kalian korbankan darah kaum muslimin jangan sabarlah sabarlah iya yeah terus berdebat akhirnya Imam Ahmad terus melakukan hujah-hujah sampai para fuqaha pun akhirnya mengikuti ya kita Imam Ahmad mereka bersabar tak lama kemudian Pak tak sampai apa hanya tidak sampai dua tahun bahkan setahun Al-Wasik pun mati dan digantikan oleh Al-Mutawakkil Allah adiknya dan ternyata Al-Mutawakkil Allah diam-diam dia cinta kepada sunnah di zaman al-mutawakkil Allah kebalik 180 derajat. Apa yang terjadi? Ahlu sunnah dimenangkan, Mu'tazilah diuber-uber, mereka yang dimasukkan ke penjara. Itu akibat kesabaran. Sabar, mengikuti perintah Nabi untuk sabar. Ternyata tak lama, Pak, tidak lama. Alhamdulillah Allah tolong Imam Ahmad bin Ambal. Bahkan Imam Ahmad pun dimuliakan semulia-mulianya. Bahkan semenjak itu Imam Ahmad digelari sebagai Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, ya akhwat Islam azakumullah, sabar itu memberikan hasil. Makanya Anda jangan berkata sampai kapan kita bersabar. Nah, kita tetap bersabar sampai bertemu dengan Rasulullah di Telaga Haud insyaallah. Tapi untuk sabar itulah memang berat. Ya. Lalu bagaimana Pak kita menempa kesabaran? Ini yang harus kita tempa terus Pak, ya. Yang harus kita tempa adalah kesabaran Pak, kesabaran menempa kesabaran itu Pak sesuai dengan jenis sabar dalam apa? Karena sabar itu kata para ulama ada tiga tingkat-tingkatan. Yang pertama tingkatan, yang pertama yang tinggi sabar dalam ketaatan. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang keempat sabar menghadapi ujian dan cobaan. Sabar dalam ketaatan, masya Allah. Kita harus sabar dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka menempa kesabaran pada waktu itu dengan cara apa? Ya dengan cara kita mengharapkan yang ada di sisi Allah berupa apa pahala yang besar. Sabar. Emang yang kalau mau ngomong ngomong ngomong sabar tuh gampang banget sih. Kita terkadang mau sholat tahajud aja nggak sabar apa ya? Ya bangun-bangun jam 2 Aduh ngantuk ah makanya tidur lagi terkadang kita untuk melanggengkan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu aduh gak sabar pak ya ada aja alasan ada aja dan yang lainnya terkadang pak untuk baca Quran satu hari satu juz gak sabar pak terkadang kita pak masya Allah untuk mengamalkan amalan-amalan yang sifat sunnah itu kurang sabar disitulah kurangnya kesungguhan kita ya Allah. Islam di dalam menempa kesabaran dalam ketaatan. Ya, apalagi kalau sudah ada WhatsApp dan yang lainnya. Lagi baca Quran, pong. Lagi lagi baca Quran, ting. BBM. <laughs> Stop dulu ah, baca lo. Lagi baca buku, masya Allah ilmu, ya. Yeah istirahat dululah istirahatnya dua jam bacain cuma 15 menit itulah kita Pak iya itu menunjukkan disitulah kesabaran kita kalau kita pengen tahu ya tentang kesabaran kita dalam ketaatan lihat aja deh kita di dalam ketaatan selama ini bisa nggak sih menjaga coba antum bisa nggak menjaga baca Quran setiap hari lima lembar aja wah kebanyakan saat lima lembar setiap hari tiga lembar aja bisa nggak sabar itu kalau kita nggak bisa sabar, ya itulah berarti kadar kesabaran kita dalam ketaatan. Tapi kalau kita bisa menjaga, masya Allah, ya setiap hari tiga lembar, tiga lembar, tiga lembar, alhamdulillah, syukur-syukur tambahin tuh jadi satu juz setiap hari, setiap bulan khatam Quran. Kalau dahulu Rasulullah dan para sahabatnya khatam Quran biasanya setiap tujuh hari. Ya. Kalau kita boro-boro tujuh hari, Ustaz, ya. sebulan aja nggak kelar-kelar yes nggak apa-apalah yang penting kita berpikir kita harus sabar melatih kesabaran kita di atas ketaatan gimana gitu loh ya yeah. yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat coba antum ketika sendirian kemudian di hadapan antum ada maksiat sabar nggak tuh waktu itu ya kalau kita tidak sabar disitulah letak kesabaran kita ya disitulah letak kesabaran kita makanya subhanallah ya akhi hakikat ujian itu di saat maksiat ada di depan kita nggak ada tak yang tahu siapa-siapa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di depannya seorang wanita yang cantik cerita wanita bangsawan hanya di kamar berdua tidak ada siapapun juga dan dia sudah menawarkan dirinya bayangkan kalau antum di depan antum wanita yang cantik cerita di kamar nggak ada siapa-siapa ngajak lagi ke antum gimana kira-kira oh. ya sulit untuk bersabar pak itulah ujian ya nah kita pun juga ya akal Islam azakumullah wa yakum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang dengan maksiat yang mudah kita lakukan kalau dahulu para sahabat diuji oleh Allah dengan apa? Ketika mereka umroh, ya, berihram, tiba-tiba itu binatang nggak ngedekat sendiri, Pak. Kelinci, kijang, ngedekat aja, bisa dipegang lagi. Ketika mereka tidak sedang ihram, jauh. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib hai orang-orang yang beriman kami akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian dapatkan yang bisa dipegang oleh tangan-tangan kalian di saat kalian ihram agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah di saat sendirian kalau dulu para sahabat diuji oleh Allah dengan binatang buruan yang mudah didapat ketika ihram, sekarang kita diuji oleh Allah dengan gadget, Iya. Ya. Dengan smartphone. Mudah membuka maksiat di sini, Pak. Mudah tidak? Mudah dan sangat mudah. Di saat kita sendirian seringkali syahwat kita menggebu dan kita pun kalah. Maka Allah uji di zaman sekarang dengan maksiat di depan mata Agar Allah mengetahui Siapa di antara kita yang takut kepada Allah Ya Kota Islam Azakumullah ya. Maka ini kita melihat kesabaran kita sudah sampai mana menghadapi maksiat Ternyata aduh kali kandas Apalagi di saat syahwat menggebu Maksiatnya kuat Wah udah ya rasa takut kepada Allah nomor dua jadi dulu dan nanti dulu fa Allah musta'an tiklan kemudian demikian pula menghad sabar menghadapi kesulitan hidup ujian dan yang lainnya mungkin orang miskin menang dalam hal ini Pak mereka sudah terbiasa hidup susah menderita payah maka mereka lebih mampu untuk apa fight yang menghadapi kehidupan yang keras daripada kita yang terbiasa dengan kenikmatan demi kenikmatan tidurnya di atas kasur yang empuk dengan AC yang dingin dengan selimut yang masya Allah di sisinya istri yang cantik jelita masya Allah akal Islam azakumullah kadang kita tidak mampu menghadapi apa ujian demi ujian sedikit dikasih kerasa sakit ngeluh ngeluhnya di mana status ya, sedang sakit atau ngeluhnya tidak secara langsung dengan cara berdoa ya Allah sembuhkan penyakitku biar tahu ya orang kalau dia dia lagi sakit subhanallah ya akal Islam azakumullah ya maka ya akhi azakumullah wa iyakum inilah kita ingin tahu sejauh mana sih kesabaran kita dan kesungguhan kita dalam bersabar dalam ketaatan menjauhi maksiat ya seringkali akhi kesungguhan kita ini ya Allah lemah dan sangat lemah kalau kita cari duit saja sungguh-sungguh Pak tapi untuk cari surga kurang kita sungguh-sungguh akal Islam azakumullah wa iyyakum maka sabar ya sabar sabar Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, "As-sabiru fih", orang yang bersabar di zaman itu Kalqabit al-jamar, seperti orang yang memegang bara bara api akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ini yang ketiga. Bahwa ya yang kita lakukan Menempak kesabaran. Yang keempat, yang kita lakukan ya ahal Islam azakumullah Jauhi tempat-tempat fitnah Jauhi ya tempat-tempat yang menyebabkan agama kita terfitnah Fitnah baik itu syahwat maupun syub, syubhat Jangan kita malah mendekati tempat-tempat yang di situ banyak syubhat dengan duduk di majlis-majlis yang diasuh oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan ya jangan jangan pula kita duduk ataupun berada di tempat yang di situ banyak syubhat antum sering-sering pergi ke mall yang banyak perempuan telanjang hati-hati juga pak ya di sana itu banyak-banyak wah yang namanya mall-mall itu sendiri pak ya plaza-plaza di situ nangkringnya makhluk halus biasanya penjaga-penjaganya pun juga yo you can see si Esek Wilda dan yang lain Allah musta'an walid tiklan, apalagi Blok M ini terkenal sekali tanya aja tuh ya yang pengalaman Allah musta'an dengan dugemnya dan yang lainnya jangan kita jatuh sengaja dengan dengan pedenya ah insya Allah saya tidak akan tidak akan terfitnah Nah ya akhi subhat fitnah itu begitu kuat sementara hati kita sangatlah sangat lemah akhi. Ini dia Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal pernah beliau sedang berjalan dengan anaknya melewati majelis taklimnya orang Mu'tazilah. Apa kata Imam Ahmad? "Hai anakku, tutup telingamu." Imam Ahmad pun menutup telinganya sambil jalan. Ketika ditanya, "Ya Aba Abdullah, kenapa kau lakukan itu?" Kata Imam Ahmad, "Sungguh hati ini lemah, sementara syubhat itu begitu kuat." Sampai-sampai beliau takut, nggak mau dengar. Kita malah tengah sengaja buka-buka situs yang kayak gituan, Pak. Sengaja kita buah malah buka-buka website yang kayak gituan. Dengan alasan ah cuma pengen tahu. Ya, pertama pengen tahu. Lama-lama Anda akan terkena walaupun terkena debu-debunya dari subhat tersebut. Kalau ulama sekali berimam Ahmad Imam Malik saja melewatin majlis taklim ahli bid'ah begini kok. Nah, antum malah diginiin. Hati-hati ya akhi azakumullah. Jauhi tempat-tempat fitnah dan syahwat itu. Jauhi fitnah-fitnah syubhat itu yang akan bisa meluluh agama kita ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ya akhi azakumullah wa iyyakum. Makanya kan dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi ya, di awal hampir-hampir binatang atau ternak yang paling bagus untuk kita harta yang paling bagus seorang muslim itu adalah kambing yang dipelihara di mana? Di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah. Kenapa? Lari membawa agama dari fitnah. Nanti seorang mukmin itu harus lari dari fitnah, Pak. Lari semaksimal mungkin ya Ustaz kenapa ya saya tidak bisa lepas dari maksiat tanya apa yang membuatkan membuat kamu terus berbuat maksiat ini Ustaz HP smartphone dah lempar aja jual tuh HP ya nggak apa-apa antum punya bocah HP jadul yang cuma buat telepon sama melempar anjing ya ya nggak masalah daripada antum terfitnah terus Bukan yang enggak-enggak terus Akhirnya enggak lepas hidup daripada maksiat demi maksiat Gara-garanya ternyata handphone Lebih baik handphonenya lemparin aja Pak Keselamatan agama segala-galanya ya kalau Islam Nanti saya enggak bisa whatsapp lagi Gampang itu whatsapp ya Enggak penting Antum enggak bakal ditanya oleh malaikat muka dan nakir Kenapa enggak whatsappan nggak bakalan <laughs> Ya Ikhwata Islam azza wa jalla. Ya. Nah inilah ya akal Islam Kita harus berusaha untuk lari dan lari dari fitnah Lari Jangan mendekati tempat-tempat yang di situ banyak fitnah Jangan mendekati di situ tempat-tempat yang banyak syubhatnya Ikhwatul iman wa ayakum Kemudian yang keempat Eh, yang keempat apa keberapa? Yang kelima ya Alhamdulillah nyatakan. Yang kelima, berusahalah akhi kita memahami tentang hakikat kehidupan dunia. Dan berhati-hati jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Kalau kita hidup kita ini selalu bersenang-senang dan menikmati dunia, itu menyebabkan iman kita lemah dan kita pun jadi cengeng, gak bisa sabar. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Laisal mu'min bil mutana'imin. Mukmin itu bukan orang yang suka berpoya-poya, bersenang-senang, bernikmat-nikmat, bukan. Mukmin itu bukan orang seperti itu. Sangat tercela kita yang sudah menuntut ilmu kerjaannya setiap hari nyari kuliner. Bukannya nggak boleh makan, tapi itu termasuk menikmat terlalu ya berlebihan dalam menikmati dunia. Gak bagus, Pak. Sedangkan kata Rasulullah laisal mukmin bil mutana'imin. Mukmin itu bukanlah orang yang suka um. Tanah um itu suka nikmat-nikmatan aja kerjanya. Enggak. Seorang mukmin hidupnya itu sungguh-sungguh dalam kehidupan, Pak. Dia sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam apa mencari nafkahnya. Kalaupun dia diberikan kenikmatan, dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya afal Islam. Makanya ya akhi, ketika kita membiasakan diri kita dengan nikmat, ya biasa kalau bawa kalau kalau kemana-mana pakai mobil. Coba kalau naik motor, biasanya nggak sabar, ataupun jalan kaki. Bukan berarti saya katakan antum jangan pakai mobil enggak. Maksudnya jangan memanjakan diri kita dan menjadikan kita selalu menikmati berbagai macam kenikmatan dunia. Itu sering kali menyebabkan kita akhirnya apa? Tertipu dengan dunia ya tapi biasakan kita puasa kalau kita bisa puasa rasakan lapar gimana pedihnya lapar ya orang-orang miskin tuh masya Allah susah saya ingin merasakan mereka dengan cara berpuasa sehingga kita pun pada waktu terbiasa menahan lapar alhamdulillah sebab antum tahu sendiri pak ya mendekati zaman dajjal Rasulullah mengabarkan akan ada tiga tahun yang sangat kering tidak ada makanan sama sekali maka Rasulullah ya inna ina baina yadai dajjal tiga tahun sebelum dajjal apa itu ya ada tahun-tahun yang sangat kering tahun pertama Allah men, apa, menahan setengah air hujan tahun kedua Allah menahan tiga perempat air hujan Tahun ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Kata Rasul di saat itu tidak ada makanan. Makanan kaum mukminin hanyalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah Pak Ketika Dajjal dalam red muslim Bertemu dengan seorang sahabat yang benar Abu Ruqayyah At-Taimi ya, At-Tamimi Apa kata Dajjal? Kapan Dajjal akan muncul? Di saat danau Tiberias atau Tobaria itu kering lah kalau danau tok kering berarti apa? Kering dunia ini, Pak. Ya, mata air zuhur pun kering. Berarti kering dunia ini. Tidak ada makanan. Di saat itulah Dajjal keluar membawa air dan gunung roti. Siapa yang tidak akan terfitnah Pak? Saat tidak ada makanan Orang sangat butuh makanan Tiba-tiba Dajjal membawa air Dan gunung roti Bersamanya api yang kata Rasulullah api itu hakikatnya air surga Allah dan api apa namanya airnya dajjal itu hakikatnya api neraka. Siapa yang tidak akan terfitnah? Makanya benar kata Rasulullah, tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang berharap munculnya dajjal. Karena susah sekali hidup di zaman itu. Makanya ya akhi, azakumullah ya, kita harus sungguh-sungguh zaman sekarang ini mempersiapkan segala-galanya kalau kodar Allah kita mendapatkan tahun-tahun yang sulit seperti itu, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ternyata apa? Makanan kaum mukminin subhanallah, alhamdulillah. Kenapa jadi makanan, Pak? Karena mukmin itu merasa lezat dengan zikir. Sehingga zikir itu menjadi makanan hati dan ketika hati itu telah menjadi tenang dan tentram itu menjadi makanan ya untuk badan dan tubuhnya diberikan oleh Allah kekuatan untuk dirinya Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Kepada para sahabat yang para, para sahabat sebagian sahabat ada yang puasa terus menerus. Kata Rasulullah, kalian ya jangan berpuasa terus menerus. Apa, apa kata para sahabat? Wa inna kaya Rasulullah la tuwasil. Buktinya engkau ya Rasulullah, engkau sendiri puasa tiap hari terus menerus. Kata Rasulullah, inilah stukahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian aku ini diberikan oleh Allah makan dan minum ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim makanan dan minum di sini maksudnya makanan rohani yang berakibat kepada kepada kekuatan badan. Berarti si mukmin yang pada waktu itu menjadi makanannya zikir itu adalah si mukmin yang betul-betul membiasakan diri dengan di, zikir. Sekarang kita sudah biasakan dengan zikir apa belum? Sudahkah kita biasakan diri dengan ketaatan demi ketaatan sehingga kita merasakan kenikmatan dengan ketaatan-ketaatan itu ya akhal Islam. Azakumullah wa iyakum. Nah inilah ya akhi azakumullah. Semoga yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan terutama bagi saya bisa kita amalkan bersama ya akhal Islam dalam kehidupan ini. Wabillahi taufik dan kita menuju tanya jawab. Bagaimana sih Ustaz cara memilih ulama ulama itu yang telah betul-betul kokoh keilmuannya coba deh pak kalau antum pengen tahu ulama biasakan baca kitab ulama dari situ antum akan merasakan nafasnya ulama kalau antum biasa baca kitab ulama kayak kitab Ibnu Hajar Al Asqalani, Imam Nawawi dan yang lainnya, antum biasakan akan terlihat nafasnya beda. Nafasnya ulama Masya Allah ilmiah betul dan dalam keilmuannya ya. Makanya kalau kita ingin tahu ulama Biasakan dulu dengan Apa? Dengan majelis taklim ulama Atau membaca kitab para ulama Dari situ kita akan terbiasa Merasakan nafasnya ulama Bagaimana gaya bicara para ulama Bagaimana ia di dalam ia ber, apa, memberikan keilmuan yang kedua, ulama itu yang betul-betul mengaplikasikan ilmu dalam eh, dengan amal. Ya. Sehingga pada waktu itu dia betul-betul faham bagaimana ia beramal. Jika ada pria yang menyukai wanita di sosmed, waduh Pak, jangan-jangan hantu tuh Pak. Sosmed tuh sendiri. Bolehkah ia menyatakan rasa sukanya dan menyatakan ingin menikahi si wanita tersebut? Jangan. Ya karena antum harus nabar dulu. Ini beneran gak orangnya yang ini? Ya. Di sosmed bisa aja ngambil gambar di air lain Wah, kelihatannya cantik banget, masya Allah. Ternyata bukan dia. Ya. Antum bilang ke dia, oh maaf, saya boleh nador anti nggak? Saya berminat, saya masih lajang dan yang lain. Anti masih lajang masih. Nador datang ke rumahnya, Pas lihat, uh jempol semua. <laughs> Iya. Beda orangnya, tertipu. Ada seorang ikhwan yang bilang ke saya, saya Ustaz nyesel Ustaz. Kenapa? Saya kenalan sama istri saya dari sosmed Ustaz. Iya. Sekarang sudah menikah, sekarang sekarang saya nyesel kenapa saya nikah sama dia. Emang kenalnya dari mana? Sosmed. Ya, eh, salah siapa? Rasulullah yang nyuruh kan undur ilaiha, lihat langsung ke orangnya. Bukan kenalan di sosmed, langsung lihat orangnya. Kemudian apa namanya? Tanya saudara-saudaranya, bagaimana ibunya dan yang lainnya. Makanya, ya lewat sosmed itu banyak ketipu, Pak, ketipu. Ada yang mengatakan bahwa salaf itu adalah kelompok yang beragama tetapi tidak punya karya apa-apa selain hanya mengaji dan berpenampilan khusus. Menganggap hanya dirinya lah yang benar, yang lainnya salah. Sibuk dengan ibadah pribadi mengenyampingkan ibadah sosial. Kalah dengan ormas-ormas yang punya banyak sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Bagaimana menekapi syubhat tersebut Ustaz? Ya, kita bilang yang pertama. Ya. Yeah bahwa yang kamu tahu itu jangan kemudian jadikan sebagai sebuah hukuman yang umum. Emang semua orang yang kusalaf itu begitu apa? Kerjaannya cuma begitu, nggak mau peduli sosial, nggak mau dengan kata siapa. Mungkin kebetulan aja yang kamu temukan yang kayak gituan. Ya. Banyak juga alhamdulillah yang mereka dia di atas sunnah salaf, tapi mereka bersosial, dan kiprah dia untuk membangun masyarakat di tempatnya luar biasa ente-entenya aja nggak tahu ya ini yang pertama yang kedua kalau kita alhamdulillah nggak pernah lapor-laporan sama ente kalau ente suka laporan ke orang-orang nih saya sudah berbuat begini ini saya sudah berbuat begini kenapa karena kepentingan ente supaya dipilih apa banyak orang suka sama ente kan kalau kita nggak perlu mas kalau kita mah cukup Allah yang tahu ya. Yang ketiga Masalah menuntut ilmu itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sekarang kamu hendak menyelesaikan berbagai macam problematika dengan tanpa ilmu Bagaimana? Apakah mungkin problem itu akan hilang hanya sebatas dengan semangat dan semangat? Kita bersikap dan menyikapi segala sesuatu dengan ilmu Pak Dengan apa? Dengan ilmu dan ilmu Gak bisa dengan ngawur begitu, gak bisa ya sekarang kalau katakanlah kalau sudah ada daulah Islam nanti kalau nggak ada yang nuntut ilmu siapa yang jadi kodinya yuk sementara untuk menjadi kodi keilmuannya harus kuat sekali pak menguasai ilmu kodok menguasai Al-Quran dan hadis ya udah kalian aja deh yang jadi kodi ya kami yang jadi pemimpin loh kata para ulama syarat pemimpin harus mujtahid kalau ada seorang imam dan mujtahid dan mujtahid itu derajat yang paling tinggi dari keilmuan Loh, terus gimana syarat-syarat ini kalau misalnya ada misalnya kodar Allah seperti itu? Nggak terpenuhi dong. Justru kita menuntut ilmu itu pertama untuk memperbaiki diri sendiri, yang kedua membela syariat. Ya. Yang ketiga memperbaiki masyarakat dengan keilmuan bukan dengan semangat. Ini yang kita inginkan ya akal Islam azakumullah. Kalau sebatas bisa bikin rumah sakit, orang Kristen juga bikin. Ya. Ya memang itu penting sekali. Tapi kan kalau kita tidak mampu kan kita tidak akan ditanya oleh Allah dan Rasul oleh oleh oleh Allah Swt pada hari kiamat nanti. Kita juga tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar, kenapa kamu nggak bikin rumah sakit, nggak bikin dan yang lainnya. Kalau kita nggak mampu ya gimana lagi? Ya, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemamp kemampuan. Ya kemampuannya begini ya begitu gimana lagi? Kita sudah berusaha alhamdulillah bikin apa namanya radio, televisi, ya berusaha untuk apa? mengimbangi media-media yang menyesatkan yang lainnya. Juga alhamdulillah kita berusaha untuk membuat sekolah-sekolah dan yang lainnya kita membuat rumah sakit rumah sakit tapi kan keterbatasan dana dan yang lainnya gimana ya sudahlah ya kita tidak akan ditanya oleh Allah kecuali sesuai dengan kemampuan saja ya Arab Islam azakumullah adapun perkataan Anda yang mengatakan salafi itu merasa dirinya paling benar kita katakan mas merasa diri benar itu fitrah manusia mas ya enggak kalau ada orang berkata kepada antum eh kamu jangan merasa paling benar sendiri ya bilang ke dia kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak Hah? bilang ke dia kamu ngomong gitu ngerasa benar nggak ya benar ya udah berarti ente juga merasa paling benar sendiri tahu ya merasa benar itu Enggak ada orang di siapa sih di dunia orang yang merasa sesat sendiri pak? Ada enggak? Nggak ada di dunia orang yang mengatakan saya merasa paling sesat sendiri. La ilaha illallah. Fir'aun saja enggak merasa dirinya sesat kok. Fir'aun berkata, "Qala Fir'aun ma urikum illa ma wa ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Berkata Fir'aun, "Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik." dan aku tidak membimbing kalian kecuali ke jalan kebenaran. Loh, yang ngomong siapa itu? Fir'aun. Fir'aun nggak ngerasa dirinya sesat kok. Betapa sulitnya anda ketika anda selalu berkata Jangan merasa benar sendiri Nanti antum kalau sholat Allahu Akbar Tidak ada Kita bilang ke dia Jangan merasa benar sendiri Turun ke bawah Jangan merasa benar sendiri Lah bener mana ya pusing lo dah biarin aja dia pusing orang kayak gituan biasanya karena ketidaktahuan pak dia sebetulnya lagi bingung tapi kemudian mencetuskan ide-ide yang konyol makanya kalau ada orang yang berkata jangan kamu merasa benar sendiri biarin itu orang lagi bingung kalau kita alhamdulillah nggak bingung kita sudah tahu kebenaran jadi kita jangan terpengaruh oleh orang yang lagi bingung kayak gitu, Pak. Itu orang lagi bingung itu. Dia tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena kita dia tidak tahu akhirnya puyeng. Ya, mumet pikirannya. Akhirnya ngomongnya begitu. Udahlah, puasa usah merasa benar tahu benar sendiri. Ya, Allah musta'an oleh tiklan. Anak suka buat kue, masya Allah. Kok nggak digerimin kan ya? dan suka ada pesanan kue Ustaz suatu, hari terima pesanan kue tapi anak tidak tahu kalau kue tersebut buat acara yang tidak syar'i ya ngapain antum minta tahu cari tahu Gak usah antum gak usah nanya nih kue buat apa apa antum tuh bulu antum Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah sedang berjalan bersama temannya masuk sholat rupanya Umar melihat ada sebuah air yang keluar dari rumah maka Umar pun hendak berwudu dengan air itu apa kata temannya hai yang punya rumah beritahu ini air apa kata Umar hai yang punya rumah jangan beritahu kamu itu gimana ini menyusahkan aja kalau ada orang pesan kue ya udah pesan bikinin aja nggak usah nanya buat apa pak itu namanya kepo Bagaimana kondisi yang seperti di Palestina dan di Suriah? Ya, kewajiban kita membantu mereka. Mereka kan dizalimi. Maka wajib bantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kata Rasulullah apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, Bagaimana membantu orang Kalau membantu orang yang dizalimi kami tahu Bagaimana kami membantu orang yang zalim Kata Rasulullah Itu kamu cegah ia dari kezalimannya Kita lihat di Palestina, di Suriah Mereka Masya Allah Mereka saudara-saudara kita sesama muslim Kita bantu Pak Semaksimal mungkin Ya dengan harta Alhamdulillah kalau bisa dengan harta Ya dengan doa Alhamdulillah doakan Mudahkan mudah-mudahan dengan doa-doa kita Allah tolong mereka ya Benarkah kita sudah sampai periode keempat dari lima periode? Uh, Allah alam. Untuk memastikan benar atau tidaknya kita di periode yang mana, tanya aja sama ulama. Ini butuh kepada kekuatan ilmu. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, berhati-hatilah ya dalam mentanzil dalam menempatkan hadis-hadis fitnah ya untuk di zaman sekarang dengan dengan berani memastikan oh ini zamannya begini oh ini zamannya begini oh ini yang dimaksud oleh hadis ini oh zaman kita ini yang dimaksud hadis ini karena ini butuh kepada keilmuan keilmuan Apa sih Ustaz yang dimaksud dengan ikhlas dalam beribadah? Apakah enggak boleh beribadah mengharapkan surga? Boleh. Pak, surga itu adalah keriduan Allah. Maka kalau kita beribadah mengharapkan surga, silahkan. Tidak tercela. Kenapa? Karena surga itu bentuk daripada keriduan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu hakikatnya adalah mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka keriduan Allah itu konsekuensinya apa? Berupa pahala dan surga. Maka kalau seorang berim, beramal soleh karena mengharapkan pahala, boleh. Karena pahala itu adalah dari keriduan Allah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul bersabda man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu karena iman dan berharap pahala jadi itu ikhlas ya yeah. Di, di perkuliahan ada seorang dosen yang kerap kali mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan dan memojokkan kan, memojokkan Islam. Padahal mayoritas di kelas saya muslim Saya sangat merasa marah setiap kali dosen tersebut berkata-kata memojokkan Atau bahkan menjadikan Islam sebagai lelucon Apa yang sebaiknya saya atau teman-teman muslim lakukan? Ya, laporkan dong ke polisi Ini sebagai apa? ya dijerat dengan undang-undang penistaan agama rekam itu hasil rekamannya kasih ke polisi nih pak kami mau melaporkan bapak dosen ini menistakan agama menjelek-jelekan agama makanya antum kalau dia ter, apa dia nah dia lagi bawa rekaman tuh jadi ada bukti yang kuat bawa rekaman ya rekam yang benar, yang baik sehingga antum punya bukti-bukti yang kuat dan nyata, iya. Laporkan, ini penistaan agama. Biar dimasukin dijeblosin ke penjara sekalian. Iya. Saya terbilang baru mengenal manhaj sunnah ini. Saya juga baru kok Pak. Baru berapa tahun gitu ya teman dan keluarga melihat saya aneh ya kalau antum dianggap aneh karena mengamalkan sunnah bagus kenapa? karena Nabi mengatakan Islam itu dimulai dari dalam keadaan apa? asing dan akan menjadi ah, orang asing itu terlihat aneh maka antum alhamdulillah kalau dianggap aneh ya karena antum dapat doanya Nabi tuba lil ghuraba ya tuba berbahagialah buat orang-orang yang terasing kalau antum terasing di keluarga alhamdulillah sabar dan bagi antum paling besar insyaallah iya bahkan ada yang mengatakan hati-hati itu wahabi gak usah digubris pak mau sebut wahabi kayak apa kayak bilang ke dia apa sih wahabi itu kalau yang dimaksud dengan wahabi memakai jenggot seperti nabi kalau yang dimaksud dengan Wahabi itu memakai celana cingkrang seperti Nabi, saya Wahabi. Kenapa? Kalau itu yang dimaksud dengan Wahabi. Tapi kalau yang dimaksud dengan Wahabi artinya suka mengkafir-kafirkan orang, saya bukan Wahabi. Apa yang Anda maksud dengan Wahabi? Ya, tanya ke mereka. kadang kadang kan ya itu Pak. Ya, sebatas orang berjenggot di atas mata kaki Wahabi berarti Nabi Muhammad Wahabi kali ya karena yang mensyariatkan jenggot siapa? Rasulullah yang mensyariatkan cingkang di atas mata kaki siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadis-hadisnya jelas tegas ya Allah musta'an sabar ya, kalau antum dituduh, dituduh wahabi sabar aja nggak usah takut di belakang membicarakan saya biarin aja pahalanya buat antum insya Allah ya antum dibicarakan sama mereka, dijelek-jelekan sama mereka, diketahui sama mereka, itu sebetulnya pahala buat antum. Antum sabar. Ya. Jadi menyikapinya bagaimana? Menyikapinya tetap berakhlak yang mulia, tetap tersenyum kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka. Biar mereka lihat nih, saya yang kamu cap wahabi, alhamdulillah saya punya akhlak. Alhamdulillah saya tetap menjaga silaturahim, Iya. Apa doa yang membuat kita tetap bisa berpegang teguh kepada agama? Doanya seperti yang Rasulullah SAW mintakan, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya wahai yang membolak balikan hati, kuatkan, kokohkan hatiku ini di atas agamamu. Itu yang Rasulullah selalu ucapkan. Ya. Apakah termasuk syubhat? Apabila kita tanpa sengaja mendengarkan teman kita sedang berbicara menceritakan aib orang lain kepada teman yang lain. Kalau antum mendengarkan seperti itu langsung tegur. Akhi, jangan meng, jangan suka menggibah orang, haram. Jangan antum karena nggak sengaja dengar akhirnya didengerin aja. Wah, jadi ikut-ikutan. Ya, hati-hati. Atau pula jangan didiamkan jadi akhirnya jadi setan bisu. Tegur, ingatkan supaya ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mau tanyakan apakah benar sekarang sudah termasuk zamannya akhir zaman memang betul akhir zaman kita ini Pak kalau kita katakan kita ini akhir zaman betul ya kita termasuk akhir zaman dan umat Islam itu termasuk umat yang paling ter terakhir kata Rasulullah antumul akhiruna al-awwaluna al qiyamah kalian yang paling terakhir tapi kalian yang paling pertama nanti pada hari kiamat iya yeah. Kalau Rasulullah mengabarkan U'dud sitan baina desa itu ada enam tanda hari kiamat Yang pertama Kematianku Tanda hari kiamat Lah itu kematian Rasulullah tanda hari Gimana kita Ya, Rasulullah ucapkan itu 1400 tahun yang yang lalu lebih. Ya. Maka kalau kita katakan kita akhir zaman betul. Ya, tapi apakah kita yang akan mengha apa menghadapi berbagai macam ke kekalutan di saat Dajjal muncul? Mudah-mudahan nggak dapat tuh. Allah alam saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdi, Asyhadu an ilaha illa anta